Nah, ini adalah pemikiran bid'ah. Karena sifat-sifat Allah telah diberitakan di dalam Al-Quran dan al hadid dengan lengkap. Jadi, kalau dikatakan Allah tidak serupa dengan makhluk, betul. Ya, kemudian untuk menerangkan tidak samanya Allah sifat-sifat Allah dengan makhluk untuk menerangkan tidak samanya Allah dengan makhluk bukan dengan otak bukan dengan perasaan ini bukan bidang garapannya otak bukan bidang garapannya perasaan ada tempat lain garapannya otak dan garapannya perasaan ya kalau bidang ini hanya dengan dalil. Jadi untuk menerangkan bahwa Allah itu tidak sama dengan makhluk itu ialah dengan dalil. Nah, yaitu Allah mempunyai sifat. Makhluk punya sifat. Lalu kemudian tentang kaidah Allah tidak sama dengan makhluk, Bukan sifatnya yang dinafikan, tetapi justru diterangkan di dalam Al-Quran dan Sunnah, sifat Allah berbeda dengan sifat makhluk. Namanya sama, tapi kaifiahnya, keadaannya itu berbeda antara apa yang ada pada makhluk, sifat yang ada pada makhluk dengan sifat yang ada pada Allah. Mestinya demikian sehingga tuntas selesai masalahnya makhluk berilmu Allah berilmu ilmu yang ada pada makhluk berbeda dengan ilmu yang ada pada Allah ya ilmu yang ada pada Allah itu azali tidak berpermulaan ya jadi pada asalnya Allah sudah berilmu bukannya seperti yang ada pada makhluk kalau ada pada makhluk asalnya jahil kemudian berilmu nah, jadi tentu beda ilmu yang ada pada makhluk dengan ilmu yang ada pada Allah Allah men seni maha mendengar makhluk mendengar mendengarnya Allah dengan mendengarnya makhluk beda ya mendengarnya makhluk ter, tergantung dengan gendang telinganya dengan peralatan-peralatan pendengaran yang Allah ciptakan padanya itu mendengarnya makhluk tapi Allah maha mendengar dengan cara yang sama sekali tidak serupa dengan apa yang ada pada makhluk pendengaran Allah azali tidak berpermulaan dan abadi tidak berakhiran begitu ya jadi sungguhnya selesai kalau dikembalikan kepada dalil tentang bagaimana kedudukan bahwa Allah itu berbeda dengan makhluk itu harus diterangkan dengan dalil bukan dengan otak Nah, Jahmiyah Jahm bin Sofwan ini menerangkan eh, berusaha menerangkan berbedanya Allah dengan makhluk bukan dengan dalil tetapi dengan otak, dengan filsafat, dengan kegandrungan mereka kepada filsafat. Akhirnya terjatuhlah kepada penyimpangan yang jauh sampai menafikan adanya sifat-sifat Allah sampai akhirnya ingkar adanya sifat-sifat Allah. Akhirnya sampai pada tingkat kekufuran. Bid'ah Jahmiyah. Bid'ah Jahmiyah dikatakan Jahmiyah karena dinisbahkan kepada tokohnya, penggagasnya, yaitu Jahm bin Sofwan. Ha? Wal Mu'tazilah. Al Mu'tazilah satu pemahaman ya yang digagas oleh seorang tokoh bernama Wasil bin Atha ya dan teman-temannya di mana Wasil bin Atha dan teman-temannya ini mempunyai semula mempunyai pemikiran sesat pemikiran beda eh, ya, satu pemikiran beda coba bahayanya bid'ah itu. Kalau sampai seorang itu terjatuh kepada bid'ah itu dengan hawa nafsunya, ha, maka akan bercabang daripadanya bid'ah-bid'ah lain. Yang semula terjadi pada Mu'tazilah ini ialah satu bid'ah, yaitu keyakinan ketika Al Hasan Al Basri di majelisnya ditanyai uh, tentang bagaimana keadaan orang yang berdosa apakah dia di neraka kekal ataukah dia ini apa e, di e, bersama kaum muslimin di surga pertanyaannya sesungguhnya yang salah Al Hasan Al Basri sedang diem dan kebiasaan beliau dan kebiasaan juga para ulama kalau mendapat pertanyaan itu dipikir dulu bukan dijawab terus baru dipikir tapi dipikir dulu baru dijawab kalau pertanyaannya salah dibetulkan dulu pertanyaannya baru dijawab nah, sebab menjawab pertanyaan yang salah itu ya lebih salah lagi begitu ya bertanyanya sudah salah menjawabnya lebih salah lagi kalau tahu bahwa itu pertanyaan yang salah nah pertanyaan ini sudah salah Al Hasan Al Basri diam tapi tiba-tiba berdirilah Wasil bin Atta menyatakan adapun aku ini sebelum gurunya menjawab adapun aku berpikiran bahwa orang yang berdosa itu tidaklah dia orang muslim keluar dari kedudukan Islam dan tidak pula kafir ha? jadi al-manzilah itu al manzilatain posisinya di tengah-tengah di antara dua posisi ya dua, posisi Islam dan posisi kafir dia keluar dari posisi Islam tapi tidak kafir jadi di tengah-tengah di antara duanya itu Eh, dan di neraka dia kekal selama-lamanya. Ini pertama kali bid'ah yang dibikin oleh Wasil bin Atha. Mendengar Wasil menjawab seperti itu, maka Al-Hasan Al-Basri menyatakan, "I'tazala anna Wasil." Nah, Wasil telah berpisah dari kita. Akhirnya Wasil membuat halakoh sendiri dengan teman-temannya ah, sehingga dari perkataan Al Hasan Al Basri ini i'tazala al wasil akhirnya jadilah istilah mu'tazilah yaitu kelompok orang yang i'tazal yang memisahkan diri eh, dari al jamaah yaitu ahli sunnah wal jamaah karena pemikirannya yang sesat itu tadi. Nah, pemikiran wasil ini tadi ah, sungguhnya kalau seorang muslim berdosa maka dia tetap dalam keadaan muslim tidak keluar dari keislamannya ah, dia dikatakan asi orang yang bermaksiat dan dia di neraka itu kalaupun seandainya Allah tidak ampuni dosanya dia masuk neraka tidak kekal Sebab kalau orang kafir itu kekal di neraka. Sedangkan orang yang masih muslim walaupun ada iman sebiji debu kata Nabi, itu akan keluar dari neraka, tidak kekal dari neraka dan kemudian masuk surga. Iya. Nah, ini sesungguhnya tetapi kemudian berkembang pemikiran mu'tazila ini akhirnya mereka membuat bid'ah-bid'ah yang lainnya. Sehingga lengkaplah Mu'tazila mempunyai Pancasila Mu'tazila Pancasila Mu'tazila itu sila pertama at-tauhid. Nah, at-tauhid ini maksudnya mereka apa? Bukan tauhid dalam pengertian ahli sunnah jamaah, bukan. At-tauhid dalam pengertian mereka itu ialah meyakini bahwa Allah itu tidaklah bersifat ha? Allah itu tidak bersifat sebagai zat yang tidak bersifat jadi tidak berilmu tidak jahil tidak ber, melihat tidak buta tidaklah mendengar tidaklah tuli tidaklah ada dan tidaklah tidak ada dan begitu selanjutnya ha? walhasil tidak ada sifat ini tauhid dalam pengertian mereka sila kedua dari mereka itu al hadlu keadilan. Yang dimaksud al-adlu di sini bukan al-adlu dalam pengertian ahli jamaah. Ya, tetapi al hadlu di sini ialah mengingkari adanya takdir Allah. Nah, berkembang kepada bid'ah-bid'ah lainnya akhirnya. Nah, mengingkari adanya takdir Allah dengan alasan bahwa kalau eh, kita meyakini Allah itu menakdirkan segala sesuatu berarti tidak adil. Nah, maka dalam rangka meyakini sifat adil pada Allah, maka kita eh, mengingkari adanya takdir Allah. Nah, begitu. nah. Yang ketiga, sila ketiga yaitu mereka menyatakan apa yang dinamakan dengan al-wa'ad wal-wa'id. Al-wa'ad yaitu janji eh, apa pahala eh, bagi mereka yang beriman wal wa'id al wa'id itu ancaman siksa bagi mereka yang durhaka dalam pengertian sila ketiga ini al wa'ad wal wa'id itu mereka mengatakan bahwa wajib atas Allah untuk memberi pahala kepada hambanya yang taat dan wajib atas Allah untuk menyiksa hambanya yang durhaka subhanallah amma yasifun masa Allah diwajib wajib kerja itu. Hah? tidak ada pihak manapun yang bisa mewajibkan Allah atas apa yang dimaukan oleh Allah tapi mereka Mu'tazilah mengatakan wajib atas Allah untuk memberi pahala kepada hambanya yang taat dan wajib atas Allah untuk memasukkan hambanya yang durhaka ke neraka. Kalau ditanya, Loh, siapa yang mewajibkan Allah itu? Hah? Dengan pahala dan dengan apa uh, hukuman atau azab? Jawaban mereka bilang, yang mewajibkan Allah itu ya akal. La ilaha illallah. Jadi akal itu di atas Allah kedudukannya. Padahal akal ini ciptaan Allah atau Allah yang menciptakan akal. Mereka bilang akal ciptaan Allah. Loh, lah kok makhluk bisa mewajibkan kepada yang salik? Nah, di situ kerancuan yang ada pada mereka. Sehingga mereka mengatakan dalam sila ketiga ini Allah wajib untuk oh, memberi pahala pada hambanya al-wa'ad wal wa'id yaitu Allah mewaj Allah wajib untuk menyiksa hambanya yang durhaka. Dalam uh, Al-Quran was Sunnah itu dikatakan bahwa Allah ber, berbuat sekehendaknya. Ya, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanyai tentang apa yang dilakukannya, tetapi mereka justru yang dimintai jawaban. Hamba-hamba Allah yang dimintai jawaban. Bisa saja orang yang berbuat taat itu kemudian uh, sampai di akhirat dia di uh, apa berhadapan dengan tuntutan-tuntutan orang yang mendolimi yang yang dia dolimi huh? Eh, akhirnya orang yang yang didolimi oleh dia ini diberi oleh Allah pahala diambilkan pahala orang yang dolim ini si dolim ini nyampe di akhirat dalam keadaan mempunyai pahala bertumpuk-tumpuk bergunung wah PT dia yakin wah ini pasti Allah akan masukkan saya ke surga <coughs> tapi ternyata begitu maju ke sidang pengadilan Allah datang orang ya Allah dia mencerca saya saya tidak rela dengan cercaan dia diambil oleh Allah dari pahala orang ini ya, si dolim ini diberikan kepada si madlum orang yang dianiaya tadi yang dicerca tadi datang lagi datang lagi ya Allah dia utang sama saya nggak bayar ah diambil lagi ah, ya Allah dia ini uh, mendolimi uh, saya uh, tanah saya dan sebagainya ambil lagi ambil lagi tar sampai habis pahalanya dalam keadaan masih terus berdatangan orang yang menuntut uh, dia. Akhirnya yang berdatangan ini karena habis pahala dia yang si ambillah dosa orang yang yang apa uh, yang mengajukan tuntutan ini untuk diberi dengan tumpukan pahala sekarang berubah menjadi tumpukan dosa-dosa karena mendolimi sana, mendolimi sini, mencercah sana, mencercah sini. Akhirnya tumbuh, tumbuh, tumbuh, tumbuh, jadilah. Padahal dia, dirinya adalah orang yang begitu banyak ketaatan yang dia lakukan, tetapi juga kenapa apa, dia banyak lakukan. Allah Maha Adil, Allah tidak membeli hambanya seujung rambut pun diceritakan oleh Rasulullah SAW ketika di hadapan pengadilan Allah dibentangkan di hadapannya itu gulungan catatan amal. Hah? Itu gulungan itu kalau dibentangkan sepanjang ini ada pada dia semuanya isinya dosa dan maksiat. Tapi Allah tidak mendolimi hambanya. Kata Allah, Apakah benar catatan ini wahai hambaku? Ha? Ah, bahwa engkau berbuat seperti ini. Kata dia, ya Allah. Kata uh, hamba ini, ya Allah amalan soleh apa lagi? Kalau sudah lihat dosaku seperti ini, putus asa orang ini. Maka kata Allah, wahai hambaku engkau tidak didolimi hari ini. Engkau punya perkataan dikeluarkan oleh Allah kepada orang ini kartu yang bertuliskan omongan dia di dunia dulu la ilaha illallah kata hamba ini tadi ya Allah apa bandingannya 99 gulungan amalan penuh kemaksiatan ini dibanding dengan satu kartu yang bertuliskan la ilaha engkau tidak didolimi maka 99 gulungan catatan kemaksiatan tadi diletakkan di satu anak timbangan sedangkan kartu bertuliskan la ilaha illallah itu diletakkan di anak timbangan yang lainnya dan ternyata anak timbangan yang di situ ada tulisan la ilaha illallah lebih berat sehingga dia pun diampuni dari dosa-dosa yang demikian banyak dan masuk surga dengan rahmat Allah. Hah, coba. Orang bermaksiat sedemikian banyak Ternyata Allah Maha Tahu dia mempunyai satu kebaikan yang nilainya lebih hebat. Ampuni dia. Jadi tidak ada peluang, tidak ada dalil, tidak ada alasan untuk mewajibkan Allah menyiksa hambanya yang bermaksiat dan tidak ada pula kepastian untuk mewajibkan Allah mem memberi pahala memasukkan hambanya yang berbuat kebaikan ke surganya tidak ada alasan semua kita nasib soleh orang soleh uh, kita juga tidak tahu apakah kita ini nanti di pengadilan Allah nanti sukses selamat dari kemurkaan Allah kita tidak tahu juga jangan kita membuat kepastian orang yang bermaksiat kepada Allah berarti dia pasti uh, akan masuk neraka Allah tidak bisa semua itu tidak ada yang berhak untuk membuat keputusan tersebut nah dan Allah wajib untuk uh, maksiat ini omongan sesat karena kenyataannya dalam yang berbuat kebaikan tetapi ternyata di akhirat nah, tidak mendapatkan rahmat Allah sehingga masuk ternyata dengan rahmat Allah diampuni oleh Allah. Jadi sila ini batil ya dengan kenyataan dalam Al-Qur'an was sunnah. Sila keempat dari uh, Pancasila Mu'tazilah ini ialah uh, apa yang mereka namakan dengan al amru bil ma'ruf wa nahyu anil mungkar itu menyatakan wajib nah, tetapi pengertian al amru bil ma'ruf wa nahyu anil mungkar muslim atau pemerintah Islam maka segera dia kafirkan dan menyatakan kita wajib memberontak kepadanya ini adalah pemikiran bid'ah mu'tazilah ya di dalam uh, permasalahan siasat syariah perpolitikan secara syariah kemudian yang kelima saya agak lupa uh, mada uh, mudah-mudahan Allah mengingatkan nah kemudian Wal-Khawarij, bid'ah Khawarij. Bid'ah Khawarij muncul di zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tetapi isyarat akan munculnya Khawarij itu apa? Sudah ha? bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda uh, al khawariju majusu had uh, al qadariyah bukan khawarij Rasulullah menyatakan uh, hum kilabun nar. Khawarij ini dikatakan oleh Rasulullah kilabun nar, anjing anjing yang neraka. Ini sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Umamah Al-Bahili ha? dan diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Ajurri apa yang dis, eh, yang disabdakan oleh Rasulullah Alaihi Wasallam dan didengar oleh Abu Umamah Al-Bahili tersebut nah, sudah diisyaratkan oleh Rasulullah akan keluar Khawarij ini di masa belakangan tapi baru keluar di zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu peristiwanya ialah eh, ada beberapa peristiwa antara lain Eh, ketika Rasulullah membagi-bagi pampasan perang dalam perang Hunain itu Rasulullah sengaja menyimpan beberapa lempengan emas dan perak di jubah beliau untuk keperluan diberikan emas lempengan emas dan perak dari pampasan perang ini diberikan kepada orang-orang yang sudah dicalonkan oleh Nabi dari kalangan mualladin orang-orang yang baru masuk Islam dari penduduk Mekah dilihat Rasulullah menyimpan lempengan-lempengan emas dan perak itu di jubahnya oleh Dhul Khuwaisirah Haddamini begitu Dhul Khuwaisirah melihat begitu langsung teriak I'dil ya Muhammad, fa innaka lam ta'dil. Hei Muhammad, berbuat adillah engkau karena engkau tidak berbuat adil. Begitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar itu merah muka beliau, menunjukkan beliau sedang menahan kemarahan akibat ucapan itu. Kemudian beliau menyatakan, "Illam akun adil, faman ya'dilu fil ardi." Kalau aku tidak berbuat adil, siapa lagi yang berbuat adil di muka bumi? Nah, kemudian uh, eh, Umar bin Khattab menyatakan, Ya Rasulullah, da'ni adribu unuqo hadal munafik. Izinkan aku untuk menebas lehernya si munafik ini. Kata Rasulullah, kufu annak. Tahan tanganmu, wahai Umar سيخرج من ضحضاح هذا الرجل قوم ha, akan keluar dari punggungnya orang ini satu kaum nanti di belakang hari ha, engkau tahqiruna salatakum min salatihim wa qira'atakum min qira'atihim wa saumakum min saumihim satu kaum yang engkau akan merasa rendah sholatmu dibanding dengan sholat mereka. Yang dibilang engkau ini para sahabat, kalian para sahabat ini akan merasa rendah sholat kalian dibanding dengan sholat mereka. Jadi sholat mereka itu lebih hebat ibadah mereka itu dari ibadahnya para sahabat Nabi sampai para sahabat Nabi merasa rendah dengan itu dan bacaan Quran kalian akan kalian rasakan sebagai sesuatu yang kurang dibanding dengan bacaan Quran mereka dan puasa kalian juga akan kalian merasa sebagai sesuatu yang kurang dibanding dengan apa uh, puasa mereka nah begitu rupa digambarkan oleh Rasulullah SAW kaum ini akan begitu menampilkan amalan ibadah yang luar biasa hebatnya ya tetapi yakhrujuna minad dini ha kama yakhrujul kama yakhrujus sahmu min mereka itu keluar dari agama seperti gampangnya keluar anak panah, lepasnya keluar anak panah itu dari busurnya. Dalam riwayat lain Rasulullah menerangkan la yasilu qira'atuhum e, la la yatajawaz qira'atuhum hanajirahum. Bacaan Quran mereka itu tidak melampaui tenggorokan mereka, nggak sampai ke hati bacaan Qurannya, ibadahnya nggak sampai ke hati, ya. Jadi penampilan dohirnya sholatnya bagus, ibadahnya, bacaan Qurannya bagus, dan khatam sehari tiga kali atau wallahu alam berapa kali, nah, wah, puasanya wah, luar biasa kata Nabi. Tapi keluar dari Islam seperti lepasnya anak panah dari kok bisa begitu? Ternyata diterangkan dalam riwayat lain karena ekstrim melampaui batas. Ya, beramal dengan agama ini dengan bimbingan ilmu sehingga adil maka kalau tanpa bimbingan ilmu hanya berbekal semangat berapi-api saja ini akan merusakkan amalan agama itu sendiri. Kecenderungannya orang yang beramal dengan agama tanpa ilmu hanya dengan berbekal semangat saja itu ekstrim. Akhirnya muncul betul kaum ini di zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu Mereka muncul karena ternyata persis seperti yang dilakukan oleh Dhul Khuwaisirah at yaitu semangat koreksi kepada uh, kepada pimpinan Men menjadi kaum yang reaksioner mengoreksi pimpinan itu bagus tetapi kalau melampaui batas hulu akhirnya nggak pernah nggak pernah benar pimpinan itu. Nah, ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu melakukan eh, perjanjian damai dengan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu nah muncul apa gerakan ini oh, masa sama pemberontak yang jelas-jelas uh, menentang pemerintahan yang sah kita disuruh berdamai. Padahal dalam hal ini Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memahami kejadian Muhammad bin Abi Sufyan ini ketika dia sudah mengangkat mushaf Quran siap bertahkim kepada Al-Quran Sunnah langsung Sayyidina Ali menghentikan pertempuran ini di Siffin. Nah kalau dia sudah mau bertakin kepada Al-Quran Sunnah, kenapa kita masih terus mem memeranginya? Walaupun dia memberontak, tapi ketika dia mau merujuk kepada Al-Quran Sunnah, sami'na wa Ayo kita berunding. Nah, mereka bilang lah kalau memberontak itu kan berarti sudah kafir. Kalau sudah kafir, kenapa kita ajak uh, berdamai begitu? ah omongan mereka. Semula dari situ. Uh, akhirnya mulai ketika Sayyidina Ali betul-betul melakukan perdamaian, uh, akhirnya mereka mengatakan berarti Ali dalam hal ini telah kafir. Karena telah melanggar ketentuan Allah. Ketentuan Allah itu ya harus orang yang memberontak itu harus diserang habis Nah begitu. Memahami sendiri ayat-ayat Quran. Nah, dan kemudian akhirnya mereka mengkafirkan semua yang di luar komunitasnya, di luar kelompoknya. Ini khawarij. Ya, akhirnya muncul bid'ah berikutnya yaitu bahwa orang yang berbuat dosa, seorang muslim yang berbuat dosa itu e, berarti kafir keluar dari Islam dan <coughs> selanjutnya dan selanjutnya nah, fitnah ini muncul di zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu dan sampai terjadi sahabat Nabi dihadang saya lupa namanya sahabi itu tadi ah, dihadang untuk uh, ditanyai kamu bagaimana pendapatmu tentang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Kata sahabi ini, oh beliau adalah uh, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suami Fatimah Zahra, beliau adalah disebutkan kemuliaan-kemuliaannya. Maka akhirnya disuruh tobat dari pernyataan itu. Kata sahabi, bagaimana aku tobat dari perkara yang aku yakini? dengan hadis-hadis yang aku dengar dari Rasulullah SAW sendiri disembelih di Sungai Dajlah waktu itu. Nah, terus kemudian e, budaknya bu, seorang wanita budak dari sahabat ini dalam keadaan hamil dengan anak yang didapatkan dari hubungan dia dengan tuannya ini disembelih juga dan Eh, perutnya dibelah dan diambil janin yang ada padanya dan dicacah-cacah. Begitu kemudian mereka terus melakukan apa penumpahan darah di kalangan kaum muslimin akhirnya diserang oleh uh, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sempat beliau mengirimkan Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma uh, kepada kam, ke kampung Khawarij ini mendakwai mereka dan e, dari 6000 orang yang Khawarij yang memberontak itu 4000 daripadanya taubat setelah didakwai oleh Al Abbas bin eh, Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib ini 2000 daripadanya tetap memberontak dan akhirnya digempur habis-habisan oleh Sayyidina Ali. Nah, ternyata walaupun 2000 orang yang menjadi cikal bakal khawarij ini telah digempur oleh Sayyidina Ali namun pemikiran bid'ah mereka itu diwariskan turun-temurun sampai hari ini sampai wallahu alam yang Allah ketahui pemikiran bid'ah khawarij ini tadi ha kemudian wal asyairah juga asyairah pemikiran bid'ah asyairah yaitu pemikiran Abdul Hasan al-Asy'ari nah, rahimahullah ketika Abdul Hasan al-Asy'ari berusaha membuat apa memodifikasi mencampurkan antara pemikiran Mu'tazilah dengan pemikiran eh, ahli sunnah wal jamaah semula Abdul Hasan Al Ashari adalah kadernya bapak tirinya yaitu Abu Ali Al Jubai. Bapak tirinya Abdul Hasan Al Ashari ini Abu Ali Al Jubai adalah seorang pentolan besar, tokoh besar Khawarij, eh, tokoh besar Mu'tazilah. Ya. Nah, kemudian uh, Abu Abdul Hasan Al Syari ini dikader oleh bapak tirinya Eh, untuk menjadi tokoh Mu'tazilah dan setelah matinya Abu Ali Al-Jubai Abu Hasan Al-Asy'ari mulai berpikir mulai uh, meyakini sifat-sifat Allah itu ada dan kemudian apa uh, beliau menggagas pemikiran Eh, kompromi antara ahli sunnah wal jamaah dengan mu'tazilah padahal sesuatu yang tidak bisa dikompromikan antara bid'ah dengan sunnah ya akhirnya mengatakan bahwa sifat-sifat Allah itu yang kita imani hanya tujuh ha? Ya. yaitu al-haya al al-ilm al-iradah al-qudrah as-sama al-basar al-kalam Tujuh sifat saja. Begitu mereka. Hah? Selain tujuh ini harus ditundukkan, ditakwilkan kepada salah satu dari tujuh sifat ini. Begitu. Ini bid'ah asyariyah. Akhirnya berkembang kepada bid'ah-bid'ah yang lainnya ya sampai mengatakan bahwa Al-Qur'an yang ada di tangan kita ini ya, bukan kalamullah tetapi eh, tetapi dikatakan ibrah an kalamillah hanya sebagai hikayah an kalamillah ungkapan dari omongan Allah sedangkan omongan Allah kalam Allah itu hanya ada di lauhil mahfud kata mereka nah begitu berkembang bid'ah itu dari satu cabang kepada cabang-cabang yang lainnya maka uh, eh, Asyairah akhirnya menjadi satu pemikiran tersendiri uh, dan banyak mereka berkecimpung dalam ilmu kalam. Uh, eh, Ilmu kalam ini ilmu yang dibangun semula untuk membicarakan tentang kalamullah. Apakah kalamullah itu makhluk atau bukan? Kalau bukan makhluk maka dia itu sifat Allah Eh, sifat Allah itu menempel pada Allah atau berpisah dari Allah uh, dibahas tentang kaifiah bagaimana bagaimana bagaimananya padahal tidak boleh kita membahas sesuatu yang sesungguhnya akal kita tidak diberi oleh Allah kemampuan untuk sampai padanya. Nah, begitu eh, kerusakan-kerusakan yang terjadi akhirnya mereka uh, tenggelam dalam ilmu kalam uh, karena membahas masalah itu dengan filsafat ya ini asyairah sehingga menjadi uh, pecahan bid'ah tersendiri walaupun Abdul Hasan al Ashari telah diriwayatkan beliau telah taubat dari asyariahnya namun beliau uh, hanya sebatas menulis kita tobat beliau itu dari pemahaman sesatnya itu dalam kitab berjudul al Ibana. Nah, nah, namun pengikutnya yang fanatik terus menjalankan pemikiran sesat itu sehingga menjadi uh, pemikiran tersendiri namanya asyairah. Wa nihalihim dan berbagai nihal pemahaman-pemahaman sesat itu mufassalatan fi kutubil aqaid diuraikan secara rinci dalam kitab-kitab aqaid kama min jumlatil bid'ai ala sahati dan termasuk juga dari berbagai bid'ah-bid'ah di medan dakwah yaitu adanya at-tanzimat as-sirriyah kelompok-kelompok sirriyah eh, eh, alati sumiat bi asma'in eh, yang diberi nama dengan nama-nama tertentu ka ikhwania seperti kelompok ikhwan ikhwanul muslimin yang ikhwanul muslimin didirikan oleh Hasan al-Banna kemudian akhirnya eh, ha, Hasan al-Banna menjadikan gerakan ikhwan ini gerakan yang menampung antara bid'ah dan sunnah hendak menyatukan antara bid'ah dan sunnah dan ini sesungguhnya eh, sesuatu yang mustahil bagaikan mustahilnya orang menegakkan benang basah yaitu berusaha menyatukan antara ahlul bidah dengan ahli sunnah tapi kemudian berkembang lebih jauh lagi bahkan menyatukan antara orang kafir dengan orang Islam ya, dalam satu wadah gerakan yang namanya Ikhwanul Muslimin yaitu eh, orang-orang uh, Syiah di, disatukan dengan eh, orang-orang uh, Islam padahal Syiah adalah kufar orang yang uh, bukan dari golongan kaum muslimin dan masih banyak lagi bahkan tesis seorang pendeta Nasrani dijadikan anggota majelis tahsisi Ikhwanul Muslimin oleh Hasan al-Banna. Majelis tahsisi itu dewan pendiri gerakan Ikhwanul Muslimin itu ada salah seorang anggotanya ialah uh, seorang kesis pendeta Nasrani. Ayah. Ah, ha? Jadi bid'ah terus berkembang Akhirnya mereka membuat apa yang dinamakan Ikhwanul Muslimin ini eh, jahri atau dakwah atau tanzim Dakwahnya itu terang-terangan Tetapi eh, tanzimnya Organisasinya Sirriyah tersembunyi Sirriyah dari siapa? Sirriyah dari muslimin yang bukan anggota organisasinya rahasia rahasia Syria Syria Syria rahasia rahasia rahasia dengan istilah apa pergerakannya itu WTT Laptop hati-hati nah, eh, hendaknya seperti omongannya ashabul kahfi ketika menasihati saudara-saudaranya eh, ketika akan keluar dari gua itu Laptop hendaknya engkau eh, hati-hati waspada dari kemungkinan tertangkap oleh raja yang zalim itu nah akhirnya bersikap sirriah terhadap kaum muslimin karena sirriah terhadap kaum muslimin rahasia-rahasia terhadap kaum muslimin sesama saudaranya akhirnya dusta menggunakan dusta bahkan menghalalkan dusta terhadap saudaranya sama kaum muslimin dan inilah namanya hezbiyah pengelompokan umat berdasarkan dengan pemikiran pemikiran sesat semacam itu au sururiyah qutbiyah atau juga gerakan siriyah yang lainnya gerakan rahasia yang lainnya dalam bentuk sururiyah atau nama lainnya qutbiyah sururiyah itu nisbah kepada seorang tokoh ikhwanul muslimin bernama Muhammad Surur bin Zainal Abidin berasal dari Suriah Muhammad Surur bin Zainal Abidin ini menggagas modifikasi gerakan salafiyah yang akidahnya dari salaf, tandingnya dari ikhwan, hikmahnya dari tablik, semangat jihadnya dari jamaatul jihad, uh, uh, ide-ide politiknya dari Hizbut Tahrir, uh, walhasil gaduh-gaduh campur tai kucing, semuanya dijadikan satu uh, oleh Muhammad Surur bin Zainal Abidin dengan dalih kita dalam rangka menyatukan kaum muslimin. Oke, menyatukan kaum muslimin apakah uh, bisa dilakukan dengan bid'ah atau persatuan antara bid'ah dan sunnah? Ada mustahil menyatukan kaum muslimin hanya bisa dilakukan dengan Alkitab wasunnah ah, hanya dengan apa yang telah menyatukan umat-umat sebelum kita yaitu para sahabat Nabi Ridwanullah alaihi majma'in dan para tabi'in mereka semuanya <coughs> disatukan dengan Alkitab was